كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du ibarallah ma'asyiral muslimat wal ummahat arsyadani wa pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tambahkan rasa kekaguman, ketakjuban kita kepada nikmatnya yang tak terhingga. Semoga dengan syukur itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, benar-benar pasti aku akan menambahkan untuk kamu. Kemudian kita juga menghantarkan salam serta salawat kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Pada pembahasan kita saat ini kita masuk pada halaman 253 yaitu keyakinan bahwa gelang dapat mendatangkan keberuntungan. Gelang dapat mendatangkan keberuntungan. Berkaitan dengan keyakinan ada anak-anak muda baik laki-laki atau wanita taruh gelang yang dari kulit ya dikasih tali, ini tali kemudian ini ada yang dari kulit, katanya kalau ini dipakai maka ini akan membawa keberuntungan. Ini adalah keyakinan yang disebut dalam akidah kita dengan gelar tamimah. Jamaknya tamaim. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan? Lihat dalam hadisnya, man ta'allaqa tamimatan fala lah. Justru kebalikan itu yang akan Allah jadikan terhadapnya. kebalikan. Kalau dia menganggap ini membawa keberuntungan, yang terjadi adalah itu akan membawa sial. Makanya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa yang menggantungkan atau melingkarkan pada dirinya, pada tubuhnya, pada mobilnya, di rumahnya, di tanahnya, tamimatan satu tamimah. Ya. Yang kayak tadi yang saya katakan, maka fala atamallahu lah. maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyempurnakan, tidak akan pernah selesai dah. Tidak akan pernah elok, tidak akan pernah keinginan baik yang diinginkannya itu akan sampai. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan eh, manik-manik atau sesuatu kalau diletakkan ini maka dia akan terjaga dari dijahili orang segala macamnya wada'atan ya menggantungkan kepada umpamanya dia tinggalkan tanah, dia tinggalkan kebun lalu digantungkan sesuatu di situ. Maka ini juga fala wada'allahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui niatnya. Yang maling tetap aja maling. Ya. Kalau datang orang jahat tetap aja akan bisa berbuat jahat. Disinilah Rasulullah saw menegur seorang ibu-ibu di mana di tubuh anak gadis kecilnya melingkar berbagai macam lingkaran. Di pinggang anak gadis itu, di lehernya, di, di kedua tangannya, kemudian di kedua kakinya. Rasul berkata, ibu muslimah enggak? Iya kata ibu itu. Kenapa ibu taruh ini semua? Kenapa ibu lingkarkan ini semua? Apa kata ibu itu agar dia selamat dari bahaya ini, bahaya itu. <laughs> Kata Rasulullah SAW, yang menjaganya Allah. Yang menjaga anak ini Allah bukan benda-benda seperti ini. Jika engkau tidak melepaskannya, maka engkau bukan umatku, kata Rasul. Coba lihat. Nah, betapa banyak orang-orang kita hari ini, sampai hari ini, apalagi di kampung-kampung, yang masih percaya dengan hal-hal seperti ini, dengan benda-benda macam ini. Maka perlu diyakini, orang yang justru diletakkan jimat pada dirinya, dia akan menjadi sasaran empuk bagi bangsa jin. Seolah-olah itu adalah simbol. Agar jin-jin dan setan berkumpul untuknya. Malah itu menjadi paimbau istilahnya. Paimbau jihin jo setan. Maka apakah kita rela kalau diri kita menjadi sentral sasaran bagi bangsa jin? Tidak maulah. Kalau tidak mau jangan menggantungkan benda-benda macam itu. Tapi Ustaz, kalau dia tidak kita lingkarkan di tangan Ustaz, tidak kita lingkarkan di leher, tidak di pinggang, tidak di kaki, tetapi kami bawa-bawa dalam dompet. Kami bawa-bawa ke dalam tas, kami letakkan dalam tas. Ibu-ibu yang kami muliakan, namanya makhluk bangsa jin. Dia itu hampir sama dengan sinyal, Bu. Ada HP dalam mobil dalam tas kita. Selama ada sinyal, sinyal ini apa? E, maka dia akan masuk ke situ. Ibaratnya begitu ya, Bu ya. Dia akan masuk ke situ. Jin dan setan akan merasa seperti ada sedotan yang kuat untuk mendatangi seseorang yang pada diri seseorang itu ada jimat. Apakah jimatnya di pinggang, di di leher, di atau dalam tas, atau digantung di mobil. Celaka betul orang kalau sempat dia gantungkan jimatnya di mobil. Maka mobilnya kata Rasulullah di akhir zaman nanti akan banyak kendaraan-kendaraan untuk setan di akhir zaman. Ibu tahu kendaraan seperti apa yang diisyarat oleh Rasulullah di akhir zaman? Kendaraan yang diisyarat oleh Nabi adalah pelananya nanti panjang-panjang dan kosong-kosong kata Rasulullah. Disitulah setan akan banyak menumpang. Pelananya. Ibu tahu pelana kendaraan kuda menada panjang. Apa yang dia maksud? Iya, dan banyak yang kosong. Orang nanti di akhir zaman akan punya kendaraan untuk setan. Kendaraan untuk setan. Mobil-mobil ini, kalau seandainya ibu mau tahu, dia akan menjadi rumah bagi setan setan itu sangat suka seperti manusia suka. Dia suka berlindung dari yang panas, suka berlindung dari yang hujan. Kalau nggak kena aja oleh panas dan hujan, ala jadi hidup ini. Kalau ada rumah lagi lebih bagus. Nggak ada rumah setidaknya mobil lah. Makanya bu, kalau mau masuk mobil, mobil kita udah lama di bagasi atau ya uh, Ibu alhamdulillah masuk rumah, ibu baca bismillah. Sehingga setannya nggak bisa. Ibu ruqyah rumah pagi petang dengan cara zikir pagi petang. Insya Allah setan nggak bisa di rumah. Ibu tahu salah satu tempat yang paling nyaman bagi setan adalah mobil. Mobil. Jadi kalau begitu sebaiknya kalau ibu masuk mobil, persis seperti kita memperlakukan rumah. Bismillah. Buka pintunya, bismillah, masuk. Kalau ibu tutup, juga tutuplah dengan bismillah. Ya titipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lama mobilnya tidak dipakai, bersihkan tempat duduk kursinya. Pasti dia sudah berzina dalam mobil kita. Pasti pasti dia sudah ee, pasti dia sudah pipis dalam mobil kita. Maka kejahatannya itu kita lakukan dengan percikan dengan air yang sudah dirukyah dalam mobil itu. Nah, atau dipel dia uh, anduk basah pokoknya, dipel tempat-tempat duduknya itu dengan uh, air yang sudah direndamkan dengan anduk yang sudah direndamkan dengan air rukyah. Insya Allah semua dampak-dampak negatif mereka itu akan hilang dan bahkan mereka di dalam juga akan hilang. Begitu ya Bu ya. Akan ada nanti kendaraan-kendaraan untuk syaitan kata Rasulullah dan itu cocok sekali untuk zaman sekarang. Oto tapi tidak apa penumpang. Kok dapat oto wa acok diisi Bu. Acok dipakai tiap hari kasihnya. Nah, ya? tapi kalau sudah tinggal oto kita, kalau sudah tinggal mobil kita dua tiga hari dijamin mobil itu sudah ada setan-setan di dalamnya. Sudah ada jin-jin di dalamnya. <laughs> jangan jangan punya mobil berlebih-lebih kemudian nggak dipakai. Silahkan punya mobil satu keluarga ada satu untuk suami, satu untuk istri, asal dipakai tiap hari. Dipakai tiap hari. Labas. Baik. Ada pertanyaan? Termasuk Termasuk. Termasuk. Nah, ini yang kata Rasulullah kepada seorang lelaki ya Mahadihi ketika seorang lelaki menggunakan gelang kuning di tangannya. Mahadihi apa ini kata Rasul pada laki-laki ini? Jawaban laki-laki itu innaha wahinah ya Rasulullah. Innaha wahinah ya Rasulullah. Ini adalah wahinah. Yang dimaksud dengan wahinah menurut menurut urf Arab, yang dimaksud dengan wahinah adalah benda yang dipakai untuk mendatangkan kebaikan berupa kesehatan dan mencabut penyakit. Hah? Kalau ini dipakai, saya sehat. Kalau ini dipakai, energi buruk, penyakit semacamnya akan dilemahkan oleh benda ini. Ya, maka ini adalah wahina. Kata Rasulullah SAW, inzi'aha. Inzi'aha, lepaskan benda ini. Lepaskan benda ini. Innaha la tuziduka illa wahana. Sesungguhnya benda macam ini tidak akan menambahkan engkau kuat. Menjadi sehat awak, menjadi kuat awak. Tidak kata Rasul. Innaha la tuziduka illa wahna. Justru yang terjadi engkau semakin lemah. Engkau semakin lemah. Baik fisik makin lemah, juga keyakinan makin lemah. Den dek karena makai ko sehat den. Hah? Den dek karena ko den jarang penyakit. Berarti keyakinannya kepada Allah sudah sudah tidak ada karena ini dia sehat, karena ini dia kuat. La haula wala quwata illa billah. Jadi ibu inzi'ha innaha la tuziduka illa wahna. Taib. Jadi uh, menggunakan gelang, gantungan tertentu, benda-benda tertentu pada fisik kita diletakkan di mobil, diletakkan di dalam tas, digantung di rumah atau di kebun di mana saja dan itu disebut dengan tamimah atau apa tadi? wahinah, dua-duanya Kata Rasul, in innaka immutta wa hiya 'alaik fa aflahta abada. Sempat engkau mati sementara gelang macam ini masih ada bersama engkau, maaflah tak abada. Selama-lamanya engkau enggak akan selamat. Apa maksud Nabi ini? ke masuk surga bagai wang doh. Neraku angnya Karena dia masih mempercayai benda-benda tertentu bisa menyelamatkannya. Benda-benda tertentu bisa melindunginya. Ya. Artinya dengan zat benda itu, kecuali kalau benda itu dipakai, pokoknya kita buat pistol, aku ah, bisa menjaga denko. Ya, dalam keyakinan bahwa kalau dipakai itu bagus. Tapi kalau dengan telatak saja nyonya bisa menyelamatkan awak, itu udah syirik itu. Ya, pisau kalau kita simpan dalam sarangnya dan kita bawa kemana-mana, kita merasa sedikit aman. Kenapa kalau ada penjahat, saya bisa membela diri umpamanya. Ado senjata den. Ini masih bisa diterima. Tapi dilatak saja nyonya di sarung sih di siko kan, di parui, keris-keris zaman dulu, Ah, ha, kalau benda di dalam kuah, nyu bisa menyelamatkan den. Ini syirik. Ustaz, ya. Bagaimana kalau orang yang meletakkan di, rumah kita atau di rumah Biar saja orangnya musyrik, tapi kalau kita tahu musnahkan segera. Ya, kita tak tahu dampaknya. Dulu rumah kan pernah disewakan, Ustaz. Habis itu diminta dia marah. Jadi peninggal kita ditaruhnya enggak sudah nampak orang banyak orang nampak. Ustaz. Ya banyak orang nampak, Ibu sudah tahu musnahkan. Ya, tapi tempatnya itu enggak tahu. Nah, terus Ibu mau carinya kemana? Ya, tidak tahu mbah. Ya ibu saya tidak tahu mbah lewat apa lembah. Ibu saya punya rumah tidak tahu loh. Oh enggak, enggak. Cuma kalau kita tahu dia sudah masang itu, semaksimal mungkin, sedaya upaya mungkin kita harus berusaha mencarinya bu. Lalu musnahkan. Sebab apa? Sebab itu memancing mendatangkan jin dan setan. Nah, itu menjadi pemancing, penyedot aura negatifnya itu memancing dan mengundang setan. Saya ibaratkan kayak tadi bu, ya Setan itu gentayangan di mana-mana. Ibarat sinyal itu ada di mana-mana. Dalam ruangan ada sinyal enggak? Tergantung ada bendanya enggak yang aktif. Kalau ada handphone yang aktif maka dia akan langsung nyambut, langsung nyambung ke situ. Nah, inilah jima-jima itu sebenarnya bendanya itu. Jin yang benar-benar bergentayangan, tapi ketika dia merasa, oh orangnya ada nih, maka dia akan menuju kepada orang itu. Nah, mulai nyoba tenggek di madimah, mulai nyoba, bahkan dia akan mencari masuk untuk ke tubuh kita. Alangkah malangnya nasib orang ini yang enggak ngerti perkara ini. Jadi usahakan dapat. Ya. Kan Wahina. Iya, kan kan bahasa Arabnya ini udah jelek. Kalau tamimah itu penyempurna itu maksudnya dengan saya tamimah itu dari tamma loh. Ya, tamma. Makanya fala atammallahu lah, ya kan? Dia niatnya kalau pakai koak dia tambah rancak nampak dia orang. Kan begitu kan? Kalau dia pakai koak dia tambah eh, apa kau Tambah percaya diri, orang tambah sagan kaden. Kalau dia menggunakan itu, maka itu disebut dengan tamimah. Kalau wahinah dari wahana. Wahana apa artinya? Lemah kan? Eh, wahinah itu anti lemah. Di, kalau dia pakai ini dia akan kuat, dia tidak akan sakit, uh, dia akan sehat. Makanya wahinah namanya. Kalau yang apa satu lagi? Wada'ah. Wada'ah itu dari wada'ah. Wada'ah itu penitipan. Jadi dia titipkan keselamatan tempat ini kepada benda ini. Ya. Jadi ada ada fungsinya masing-masing. Paham? Biasanya orang Manggaleh ayam ah, biasa di, di, di, digantungkan jadi kadeh, di lapau-lapaunya. Tamimah itu jadinya. Penglaris atau apa semacamnya. Itu disebut dengan tamimah. Khalas? Eh, nyonya silakan ada yang lain ibu yang mau bertanya kan Ya. yep. Bagus ibu. Kalau itu memang ibu mimpi di rumah kita ada jin, memang betul-betul ada jin. Memang betul-betul ada jin. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini rumah kita, ini tempat tinggal kita, dia ilegal dalam rumah kita. Senang saja. Nabi mengatakan bacakan 10 ayat dari surah Al-Baqarah. 4 ayat pertama, kemudian 3 ayat dari ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. 3 ayat penutup. Dan 10 ayat ini pengusir jin dan setan dari rumah. Bacakan Bu dengan suara keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras. Suaranya keras ya kayak gini. Nah, dibacakan, niatkan satu rumah, maka rumah atas, rumah bawah insya Allah akan diusir oleh Allah jin dan setan. Allah turunkan malaikat-malaikat, Bu. Atas keberkahan 10 ayat dari Al-Baqarah ini Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan mengusir yang akan mengusir walaupun rumah kita ada dua lantai ya, tapi keraskan bacaannya. Niatkan untuk bacaan ini untuk mensterilkan rumah kita dari tapi kalau rumah sudah lama dihuni, ditambah dengan percikan air rukyah ke seluruh ruangan rumah sampai ke atas-atas. Kalau udah lama di tidak dihuni. Ya? Bu ya? Kalau tip muratal. Ya. Bagus, Bu. Ah, iya. Kebalikan kalau musik dihidupkan di rumah, berbagai penjuru jin-jin akan datang langsung. Ya, kalau kalau musik dihidupkan dalam rumah, segala jin dan setan, baik itu jin jin terbang atau jin darat, eh, jin tanah, jin langit, semuanya akan mudah menuju ke tempat kita Jadi musik itu kan haram. Ketika tahu musik itu haram dan kita adakan di rumah kita, selama ada dosa dan maksiat di rumah itu berjalan, maka seluruh kejahatan akan sampai ke rumah itu. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا